تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانسوا انفسهم اولئك هم الخاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berhormat marilah kita bertakwa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah agar kita dapat mencapai kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mulia dan kehidupan yang selamat di dunia yang sementara ini terutama di dalam alam akhirat nanti. Karena saudara-saudara tidak ada dasar hidup bagi kita pun tidak ada jalan bagi manusia keseluruhannya untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Saudara-saudara, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok pangkal dan kesimpulan dari seluruh ajaran agama Islam yang dibawanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara-saudara, di dalam ajaran agama Islam kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala serba baik, serba mulia, serba utama dan beristimewa terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, termasuk apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah siang Ramadan. Puasa Ramadan suatu tugas kewajiban yang utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat melakukan sebagai manusia demi untuk membina diri kita masing-masing untuk kita bertakarrub dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dapat mencapai apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu ketika membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina qablikum la'allakum tattaqun. Di sini sudah, sudah. setelah ditunjukkan kewajiban puasa Ramadan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun. Agar kamu dapat menjaga diri dari sengsara dunia dan akhirat dapat menjaga diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi orang yang takwa yang sesungguhnya. Saudara-saudara, jalan manakah yang dapat menyelamatkan manusia dari sengsara dunia dan akhirat? Ide manakah saudara-saudara yang dapat membawa manusia untuk dapat mencapai kejadian dunia dan akhirat dasar apakah saudara-saudara yang dapat menjadikan manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu dan kelak akan dikembalikan ke tempat semula ialah surga karena saudara-saudara dunia bukan tempat manusia yang pokok dunia bukan tempat manusia yang asli dunia hanya tempat tahanan manusia kita manusia anak turun Adam alaihissalam ditahan oleh Allah SWT dalam hal dunia ini. Lebih jelas dengan kasar kita katakan bahwa dunia ini memperjuangkan manusia. Karena saudara-saudara, tempat manusia yang pokok ada surga. Karena menurut hikmah yang tadi gariskan oleh Allah SWT, Bapak kita Adam dan Ibu kita Hawa, setelah diberi izin oleh Allah dan disilahkan, menempati surga, hidup senang dan gembira di sana. Akan tetapi melanggar suatu ketentuan. Karena melanggar itu, saudara-saudara, diusirnya oleh Allah dan ditaruh di bumi ini. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan ancaman, memberikan dasar. Imma yahyannakum minni bulan, Barang tadi Allah daya para khawfun alaihim wa rahmatun. Sungguh nanti akan datang petunjuk dari aku kata Allah. Maka siapa yang mengikuti petunjuk itu tidak akan memuja rasa takut dan tidak akan susah. Allah telah memberikan petunjuk. Allah telah memberikan hidayah yang merupakan pimpinan Nabi Nabi dan Rasul yang akhirnya Nabi kita Muhammad SAW dengan tuntunan agama Islam. Saudara-saudara, pimpinan Rasul-Rasul yang hidayah Allah yang barang siapa yang melaluinya akan kembali ke surga itu. Nah, saudara-saudara, maka alangkah bahagianya mengikuti jejak dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara-saudara maka itu Allah subhanahu wa ta'ala setelah menjelaskan apa yang telah diberikan kepada Adam dan anak keseluruhannya Allah menggariskan dan menentukan walladzina kafar wakazzabu bi ayatina ulaika hum ashabun nar hum fiha khalidun dan orang-orang yang kufur alias yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beragam Islam hingga mereka mendustakan ayat-ayat Allah tidak mengapit pimpinan Nabi, Nabi dan Rasul dan tidak mau mengapit tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika hum ashabna. Maka sungguh mereka itulah ahli ahli neraka maka sungguh mereka itulah akan menjadi penghuni penghuni neraka. Maka mereka itulah yang akan dilemparkan oleh Allah dalam neraka. Berapa tahun di sana, saudara-saudara? Gumfiha khalidun. Nah, saudara-saudara, kalau sudah hal demikian itu, maka kita kaum muslimin dan muslimat hendaknya menghaturkan syukur kepada Allah SWT. Kita diberi oleh Allah agama Islam di dalamnya serbat baik dalam tuntunannya sehingga kita mendapatkan bulan Ramadan dengan puasanya la'allakum tattaqun. Saudara-saudara, bulan Ramadan yang sudah kita masuki sudah berlalu. Dua per tiganya. Alangkah cepatnya saudara-saudara perputaran dunia ini. Kapan kita dalam bulan Rajab? Kita sudah masuk Syaban Kapan kita dalam bulan Syaban, kita masuk bulan Ramadan, kapan kita pulang puasa Ramadan, sekarang sudah tanggal 20 ya. Memang sudah sudah. kita mengalami hidup pada masa yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala karena zaman sudah menunjukkan akhir-akhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كظلمة في النار tidak datang-datang hari kiamat kecuali masa atau zaman dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga setahun seakan-akan sebulan sebulan seakan-akan sejumat sejumat seakan-akan sehari, sehari seakan-akan sejam, sejam seakan-akan senyawa api. Mari kita adakan forest. Tanggal 1 sampai tanggal 15, 19 hingga tanggal 20 ini. Sejarah sudah, bagaimana cepatnya? Lalunya hari, lalunya masa dan waktu. Yang kesemuanya itu membawa umur kita tanggal 1 sampai tanggal 20 berarti umur kita habis 20 hari dengan membawa catatan dengan membawa liur hidup dan dengan membawa sejarah kita in khairan fa khair wa in syarran fa syarr maka itulah hasibu anfusakum qabla an tuhasab mari kita ada koreksi diri kita masing-masing sebelum kita dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara masih sepuluh hari. Kita akan memasuki April terakhir sepertiga yang terakhir dari bulan Ramadan. Nah, inilah saudara-saudara kesempatan yang sebaik-baiknya dan kemungkinan berdasarkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW akan terjadinya atau Qadar. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ila tamisu Lailatul Qadar في الوتر من العشر الأواخر min رمضان carilah usahakanlah untuk mendapatkan lain Qadar pada malam-malam ganjil dalam sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Nah, saudara-saudara, kesempatan yang baik harus kita gunakan. Kesempatan yang baik harus kita pegang dengan sesungguhnya untuk kita isi dengan kita tingkatkan ibadah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, hari akan berjalan. Tentu akan sampai kepada penghabisan atau lebaran puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan. Bagaimanakah seharusnya? Bagaimanakah sejajarnya? dan bagaimana selazimnya dan sewajibnya umat Islam apabila telah berada pada hari-hari terakhir dari bulan Ramadan berada pada hari lebaran Ramadan Allah berfirman walitukmilu al-iddata walitakbiru ala ma hadakum wala'allakum tashkurun agar kamu menyempurnakan hitungan bulan itu dan agar kamu mengakukan Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga dengan kesemuanya itu kamu termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Tiga faktor saudara-saudara harus kita pegang, harus kita ikuti, harus kita laksanakan sebagai muslim. Itulah Ramadan harus kita sempurnakan berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Islam Sampai bulan Ramadan, kita berhari lebaran puasa Ramadan, kita akan mendapatkan satu syawal. Kita akan mendapatkan hari raya. Kita akan akan mendapatkan hari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sudah menggariskan walitabirullah agar kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita selalu mengagungkan agama Allah Subhanahu SWT, menegakkan syiar agama Allah Subhanahu SWT, dan selalu ketarpakan ajaran-ajaran Islam. Saudara-saudara, untuk kesemuanya itu, agar kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah saudara-saudara, kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan segala sesuatu yang telah dianugerahkan oleh Allah termasuk bulan Ramadan dengan segala macam isinya hingga nanti akan selesai Ramadan kita mendapatkan satu sawal maka di sanalah saudara-saudara kita harus tingkatkan pola pada kita sebagai muslim karena kalau satu Ramadan setan-setan dibeli ditahan dan ditangkap oleh Allah SWT maka satu sawal akan dilepaskan saudara-saudara. Apa saja yang sudah ditahan, lalu dilepaskan akan mengancam lebih berat lagi. Maka itulah saudara-saudara. Menyambut lebaran Ramadan, menyambut satu syawal, jangan sekali-kali kita terpikat dan tergoda oleh setan. Jangan sekali-kali kita terbimbang oleh orang-orang kafir dan musyrik serta orang-orang yang tidak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, menyambut satu Syawal jangan sekali dengan perbuatan mungkar dan maksiat. Kalau saudara-saudara kita konsekuensi sebagai muslim, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja ada perbuatan untuk menyambut hari raya Idul Fitri, jangan kita ambil andil saja. Jangan kita ikut serta. Sebab saudara-saudara, jangan lagi ikut serta. Membantu separuh kalian pun akan tergolong golongan itu. Man a'ala ala maksiatin, walau bisa dikalimatin kala luar laufiah. Maka itulah saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, hendaknya kita selalu awas. Harus teliti, dan selalu menekuni syariat. Kalau ada mengatakan demi menyambut satu syawal, demi menyambut hari raya Idul Fitri, tapi perbuatannya bukan maksiat, bukan menyambut hari raya Idul Fitri, bukan mengagungkan Allah SWT, bukan bersyukur kepada Allah, tapi jalan-jalan demikian itu menghancurkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebab saudara-saudara? Kalau hak muncul, batal muncul. Tapi kalau batal yang muncul, hak hancur. Maka itu Allah berfirman, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur atas segala nikmat yang kami berikan kata Allah SWT, sungguh akan ditambah-tambah kenikmatan untuk kamu. Tapi alas la in kafartum. Apabila kamu mengufuri nikmat Allah SWT, nikmat Allah disalahgunakan, Ramadan lebar bukan makin baik dari makin muka dan maksiat. Rezeki dan Allah digunakan maksiat. nikmat yang dari Allah SWT digunakan untuk melanggar syariat Allah SWT Allah berfirman inna azabi lasyadid Segala segala. siksa yang sangat akan diharapkan kepada kaum muslimin dengan apa saudara-saudara Allah berfirman فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ yukhalifuna an amrihi. An tusiba fitnatun aw azabun alim. maka hendaknya berhati-hati orang yang melanggar perintah Nabi Muhammad SAW itu akan tertimpa penggoda atau siksa yang sangat pedih. Saudara-saudara, dalam masyarakat kamu sini banyak yang melanggar reda garis Nabi Muhammad SAW akan menderung fitnah penggoda. Saudara-saudara, apakah fitnah? Apakah penggoda? Bermacam-macam. Akan terlebih yang sangat berbahaya fitnah dan pengguna pengaruh kaum musyrikin, pengaruh kaum kafirin masuk di kalangan kaum muslimin hingga melemahkan keimanan, merosotkan keyakinan dan menyelewengkan kesyariatan agama Islam. Au azabun alim atau siksa yang pedih. Saudara-saudara, kalau kita disiksa dengan penyakit biasa, dunia dihancurkan oleh Allah biasa, tapi kalau itu yang merupakan takdirul kafirin al muslimin, nah inilah saudara-saudara orang-orang yang musyrik, orang yang kafir dan munafik diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu sebagai kaum muslimin pahlawan iman saudara-saudara. Mungkin kita kuat anak cucu kita bagaimana saudara-saudara. Nah, oleh sebab itulah kita kaum muslimin harus kembali pada Al-Quran dan hadis serta tuntunan syariat agar kita selamat dalam dunia dan akhirat. Toh kita hidup di dunia sudah lama, sudah sudah sudah berapa puluh tahun kita hidup dalam dunia. Toh sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Entah 20 tahun lagi, entah 10 tahun lagi, entah berapa pokok kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu Allah membuat garis, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hak dan kebenaran untuk ridho Allah SWT dan harus tetap demikian itu. Jangan mati-mati kita tetap dengan agama Islam alias khusnul khatimah bersama dengan Nabi Muhammad SAW surga Allah SWT di sana kenikmatan yang sangat besar, rahmatan yang luas dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.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 خليفة رسولك على تحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعن زيد الله عن ناصر الصلاة أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعن جل القرآن بن عمر أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعن رجل الغالب إمام وشهر الموالد أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن الآل الأصحاب عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر اسلام المسلمين اللهم انصر اسلام المسلمين اللهم اعز هذا المسلمين اللهم اعز المسلمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا الا سنطنا ربنا ولا تحمل علينا صلى رحمته وعلى من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا وفي الآخرة حسنة وقنا